الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد الشكر kepada Allah Subhanahu wa atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan majelis sunnah ini sesuai dengan yang kita rencanakan. Marilah kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal perbuatan kita dan kita memohon ampunan kepada Allah dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan marilah kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan putusan. Salam dan salam pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai dengan yang akhir. Para ikhwan dan akhwat, azan Allah wa iyyakum Pada kesempatan ini untuk pertama kalinya saya berdiri di sini menyampaikan kajian atas permintaan daripada ikhwan dan panitia ini. Dan sebelumnya di Masjid Al Amin ketika itu kita sudah sampaikan yang berhubungan dengan tauhid yaitu berhubungan dengan syahadat antara ilaha Allah dan insya Allah kita akan menyambung kaji tersebut sehingga kita dapat mengambil faedah darinya. Ketahuilah ilmu yang paling kita butuhkan saat ini adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan awal dari mengenal Allah tersebut adalah mengenal kalimat tauhid yaitu mengenal la ilaha illallah Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang dikatakan Fa'alam Allahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Hendaklah engkau berilmu dengan la ilaha illallah kemudian mohonlah ampun atas dosa-dosamu kepada Allah. Dengan ayat ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu membuat satu bab dalam kitab sahih beliau dengan bab al-ilmu qabla al-qawl wal amal yaitu hendaknya berilmu sebelum dia berbicara atau berkata-kata dan sebelum beramal. Oleh karena itu, hal yang paling penting untuk kita ketahui bersama adalah ilmu tentang la ilaha illallah. Terlalu banyak dari kita dan dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang bersyahadat dengan syahadat tauhid ini mengucapkan la ilaha illallah namun amat kita sayangkan masih terjerumus kepada perbuatan-perbuatan syirik bahkan sebahagian mereka menzikirkannya berulang-ulang beribu-ribu kali bahkan menetapkan makom-makom dalam zikir tersebut setelah diulangkan dalam ribuan kali namun di samping itu mereka juga masih mengucapkan dan masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap la ilaha illallah kurang benar atau bahkan memang menyimpang sama sekali. Nah insya Allah kita akan ulangkan kaji ini sedikit terlebih dahulu tentang makna asyhadatain insya Allah. Kita mulai dari makna la ilaha illallah makna la ilaha illallah dari makna ini, dari makna syahadat la ilaha illallah maknanya adalah al-i'tiqad wal iqrar annahu la yastahiqqul ibadah illa Allah wal tizamu dzalika wal amalu bihi. Yang dimaknakan dari kalimat la ilaha illallah itu adalah i'tiqad dan ikrar bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak terhadap ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan berlazim atau iltizam dengan itu dan mengamalkan kalimat tauhid tersebut. Dari makna ini kita memahami bahwa makna syahadat la ilaha illallah adalah merupakan keyakinan, merupakan i'tiqad yang kita tahu bahwa i'tiqad itu adalah amalun qalbiyun Iktiqad itu adalah merupakan amal hati. Bukan sebatas ucapan, tapi amal ini adalah amal hati yang tentunya ini merupakan sumber dari keyakinan itu sendiri, yaitu i'tiqad, yaitu keyakinan, yaitu i'tiqad serta pengikraran dan itu muncul adalah dari lisan. Maka dia dibenarkan dengan hati dan diikrarkan dengan lisan bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak terhadap ibadah kecuali Allah. Dan ini tidak sekedar diyakinkan dan diucapkan saja, tapi wal tizamu dzalika wal amalu bihi. Dia beriltizam dengan la ilaha illallah tersebut dengan makna yang terkandung di dalamnya wal amalu bihi dan dia pun beramal dengan itu. Oleh karena itu, sekedar keyakinan dan sekedar ucapan yang tidak dibarengi dengan tuntutan amal ini tidak memberi faidah yang besar bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Maka oleh karena itu, ketika orang mensyahadahkan la ilaha illallah, dia mengiktikadkan itu dengan benar serta mengikrarkannya dengan lisannya juga dengan benar bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak terhadap ibadah itu kecuali Allah dan dia beriltizam konsisten dengan itu dia pegang dengan erat wal amalu bihi dan dia beramal dengan itu oleh karena itu di dalam kalimat ini terdapat dua kalimat yang merupakan rukun dari kalimat itu dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun rukun yang pertama adalah an-nafi dan rukun yang kedua adalah al-isbat. An-nafyu ma'khudun min qaulika la ilaha. An-nafyu atau rukun yang pertama, rukun an-nafyu itu diambil dari ucapan engkau, ucapan kita. Yaitu ketika kita mengucapkan la ilaha. Dan al ibad ma'khudun min qaulika illa Allah. Dan al-isbat diambil dari ucapanmu yaitu ucapan illa Allah. Apa maknanya? La ilaha la adalah merupakan kalimat la yang la itu adalah harfun nafi. La itu adalah merupakan huruf yang hurufnya itu tugasnya adalah menafikan. Menafikan itu berarti meniadakan, menolak, apa yang dinafikan? Kalimat berikutnya yaitu ilah. Ilah itu adalah al-ma'luh. Al-ma'luh itu adalah al-ma'bud. Dan al-ma'bud dalam bahasa kita adalah sesembahan. Maka la ilaha bermakna la itu menafikan segala sesembahan. Yang tidak hak tentunya. Maka ketika orang menyebut la ilaha illallah, dia melakukan rukun pertama dengan la ilaha yaitu an-nafi yang menafikan segala kesembahan. Dan illa Allah adalah penetapan terhadap hak ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka illa adalah merupakan harfu yang merupakan huruful istisna. Huruf yang memiliki keistimewaan. Istisna itu artinya keistimewaan atau pengecualian. Jadi Allah dikecualikan dari seluruh sesembahan-sesembahan yang tidak hak tadi. Maka ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan dua rukun tersebut. La ilaha dan illallah yaitu rukun an-nafyu dan rukun al-isbat. Jadi maknanya ketika dia mengucapkan la ilaha itu adalah nafyun listihqati man Allah lil ibadah. Menafikan segala hak peribadatan kepada selain Allah. Siapapun dan bagaimanapun dia. Dan ketika dia mengucapkan illa Allah, isbatun listihqatillahi wahdah Ketika dia mengucap illa Allah, berarti dia menetapkan bahwa hak terhadap ibadah itu hanya Allah semata. Nah, kalimat ini secara global kita katakan maknanya adalah la ma'buda bihaq illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Inilah makna dari kalimat La ilaha illallah. Oleh karena itu siapa saja yang mengucapkan kalimat ini mesti memahami maknanya dengan benar. Mesti mengetahui rukunnya dengan benar. Dengan itu dia akan bisa beriltizam. Dengan itu dia akan bisa mengamalkannya. Kenapa? Karena iltizam dan amal adalah merupakan tuntunan dari kalimat tauhid tersebut. Oleh karena itu, kalau kita mau kembali mengkaji tentang sejarah ketika Rasulullah mendakwahkan la ilaha illallah, kita akan dapatkan ketika kafir-kafir Quraisy tersebut diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan mengucapkan itu. Kenapa mereka enggan mengucapkan itu? Karena mereka tahu. Mereka paham maknanya. Jika kalimat itu diucapkan, dengan serta-merta mesti mereka meninggalkan segala bentuk sesembahan kepada selain Allah. Mereka harus meninggalkan sesembahan berhala mereka. Lata'u zaman dan yang lainnya. Mereka harus meninggalkan segala bentuk kawakib, bintang, bulan, matahari, malaikat yang mereka anggap sebagai sesembahan. Oleh karena itu ketika mereka disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? A inna latariku alihatina nisa'irin majnun? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya untuk mengikuti penyair gila? Jadi Rasulullah mereka anggap sebagai penyair gila. Menyeru kepada kalimat tauhid la ilaha illallah malah disebut dengan kalimat tersebut. Kenapa rupanya? Karena mereka sudah terbiasa menyembah Tuhan yang banyak sehingga ketika mereka diajak untuk hanya menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, mereka merasa aneh. Mereka merasa enggan. Dan akhirnya mereka menolak dengan kesombongan mereka. Nah, oleh karena itu mereka paham makna la ilaha illallah. Nah saat ini kaum muslimin mengucapkan kalimat tersebut melafalkannya, menzikirkannya, tapi tidak memahami maknanya karena mereka masih beribadah kepada selain Allah. Nah, ini tuntutan yang menjadi hak dari kalimat tauhid tersebut. Oleh karena itu, kewajiban atas kita setelah kita memahami maknanya, memahami rukunnya, kemudian kita juga wajib memahami syarat dari kalimat syahadat tersebut secara singkat yang kemarin kita sudah jabarkan bahwa syarat dari la ilaha illallah harus terkumpul pada seseorang. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, mesti dia paham syaratnya minimal secara global. Itu minimal. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, apakah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Apakah Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan ketika beliau mengatakan la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati surur la tanfa'u liqa'iliha illa bistima'iha. Beliau mengatakan harus ya ketika mensyahadahkan syahadah an la ilaha illallah terkumpul padanya tujuh syarat tersebut. Sehingga tidaklah mendatangkan manfaat bagi pensyahadah tersebut, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut kalau tidak terkumpul syarat tersebut. Nah, oleh karena itu kita akan coba memahami ini dengan baik dan coba nantinya untuk mengamalkannya dengan benar. Apa syaratnya? Secara global syaratnya yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu al-munafi lil jahli. Yang pertama adalah berilmu dan ilmu itu menafikan al-jahal. Yang kedua adalah al-yaqin. Al-yaqin itu menafikan asyak, ragu. Yang ketiga adalah al-qabul. Al-qabul itu menafikan ar rab yaitu penolakan. Dan yang keempat adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu menafikan at dan yang kelima adalah al-ikhlas. Al-ikhlas itu menafikan syirik. Dan yang keenam adalah al-sidq. Dan al-sidq itu menafikan al kadzib Dan yang terakhir adalah al-mahabbah. Dan al-mahabbah itu lawannya adalah al-dharrah. Nah, kita akan coba bahas ini secara terperinci insyaallah. Allah. Kita bahas yang pertama adalah al-ilmu. Syarat dari mengucap la ilaha illallah adalah al-ilmu. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu? Al-ilmu di sini maksudnya adalah al-ilmu bimaknaha, yaitu berilmu tentang maknanya, tentang makna la ilaha illallah yang sudah kita jelaskan di atas. Maka seorang hamba apabila dia mengucapkan, mensyahadahkan syahadah Allah ilaha illallah, fa innahu yajibu yakuna aliman ma'naha. Maka wajib atasnya untuk menjadi alim, untuk berilmu tentang makna la ilaha illallah. Ai maknanya adalah la ma'budu bihaq illallah. Dan semua syarat semua syarat yang akan kita bicarakan itu sebenarnya bermula dari al-ilm. Tidak akan timbul yakin, tidak akan timbul ikhlas, tidak akan timbul mahabbah, tidak akan timbul semua syarat itu kecuali karena al-ilm. Maka segala sesuatu dimulai dari al-ilm. Dimulai dari ilmu terlebih dahulu. Sebagaimana Al-Imam Bukhari tadi, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi dimulai dari berilmu. Maka orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dia wajib berilmu. Sebenarnya ilmu itu apa rupanya? Ilmu itu maknanya secara usul adalah ya, ilmu itu sifatun yang kasih biha al matruh intisyatan taman Ilmu itu maknanya adalah satu sifat yang sifat itu dapat mengungkap yang tertutup dengan pengungkapan yang sempurna. Oleh karena itu jika orang ingin mengungkap sesuatu maka dia mesti berilmu karena ilmu itu mengungkap sesuatu yang tertutup. Maka orang yang tidak berilmu dikatakan sedang tertutup. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan al-jahlu. Oleh karena itu dikatakan dia al-jahlu dikarenakan maknanya ada mulai Al-jahlu itu ada mulai Al-jahlu itu adalah ketiadaan ilmu. Orang yang tiada ilmu berarti tidak terbuka padanya satu kebenaran itu maka mesti dia berilmu terlebih dahulu agar terbuka padanya kebenaran. Demikianlah para nabi dan rasul yang berdakwah itu di atas ilmu. Karena ilmu akan membuka kejahilan tersebut. Dan ilmu juga sekaligus nafidul jahli. Ilmu itu adalah penggugur dari kejahilan. Oleh karena itu, kalau mau sifat jahil itu gugur dari diri seseorang, dia mesti berilmu. Dengan ilmu itu, maka al-jahlu itu bisa sirna dari diri seseorang. Nah, ini makna al-ilm. Ya. Oleh karena itu wajib berilmu tentang makna la ilaha illallah. Dan lawan dari al-ilmu itu adalah al-jahlu. Maka seorang yang jahil terhadap makna la ilaha illallah tidak akan bisa menepati hak dari la ilaha illallah tersebut. Walaupun dia mengucapkannya berulang-ulang. Walaupun dia menzikirkannya. Karena dia nggak berilmu tentang makna la ilaha illallah. Dia tidak mengerti apa yang menjadi hak la ilaha illallah tidak mengerti tentang dalil atau tuntutan dari la ilaha illallah sampai dia berilmu terlebih dahulu. Maka apabila dia berilmu, dia akan bisa menetapi, ya, dia akan bisa melaksanakan, mengamalkan dari hak la ilaha illallah. Jadi bukan berarti kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah selesai masalahnya. Bebas berbuat apa saja. Tidak demikian. Tapi dituntut padanya untuk beramal. Dengan sebab inilah, dengan sebab ilmu terhadap la ilaha illallah ini, ya, dan ini merupakan asal, merupakan pokok dari kaidah agama. Al ilmu qabla al qawl amal. Itu merupakan asluddin. Merupakan pokok agama. Ya, merupakan kaidah yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengetahuinya apapun yang mau dilakukan bagi seorang muslim dan muslimah mesti dia berilmu terlebih dahulu. Dia mau ngomong, dia mau ber mesti dia berilmu terlebih. Dia mau mengamalkan sesuatu, mesti dia berilmu terlebih dahulu. Sebagai contoh, orang mau berwudu, dia nggak belajar wudu, nggak dipelajarinya dengan benar, sekedar ditengoknya orang wudhu, dia pun wudhu. Atau dia berwudhu sekedar pengetahuan masa lampaunya dikala dia masih duduk di bangku sekolah dasar bahkan ketika di TK itulah yang dijadikan dalil bagi dia untuk berwudhu sampai usianya 70 tahun ketika ada orang yang memberinya nasihat pak wudhu bapak itu kayaknya kurang tepat. Dia ngomong, udah dari dulu ketika saya TK, saya belajar seperti ini. Nah, dia belajar ketika dia TK. Atau ketika saya duduk di madrasah dunia awaliyah dulu, mu'alim-mu'alim saya itu ngajari seperti ini. Dan gak ada yang mencegahnya sampai sekarang. Iya, mereka segan sama bapak karena bapak udah tua untuk dinasehati. Tapi karena ini ilmu, bapak mesti diberitahu. Ini selalu dijadikan dalil. Padahal orang berwudu maka dia mesti tahu ilmu tentang wudu. Jika dia berwudu tanpa ilmu, memulai dengan sesuka hatinya dan mengakhiri dengan sesuka hatinya, bisa aja wudunya itu tidak sempurna. Ingat satu hadis yang panjang ya tentang hadis al-musi ila sorang hadis orang yang salah dalam sholatnya. Dia sholat berulang-ulang. Sekali sholat Rasul panggil dia. Kamu sholat tadi? Iya. Kamu wudhu? Iya. Rasul bilang sholat kamu tidak sah. Sana. ulang lagi. Berwudhu dia lagi. Sholat dia lagi. Rasul bilang lagi. Oh, sholatmu tidak sah. Sana wudhu lagi. Sampai tiga kali akhirnya nyerah. Dia pun minta kepada Rasulullah kalau begitu ajarilah aku sholat yang benar. Dan Rasul katakan padanya, "Idza qumta ila shalah fa'asbiqil wudhu." Kalau engkau hendak melaksanakan sholat, sempurnakan wudhu. Mana mungkin orang dapat menyempurnakan wudhu kalau nggak punya ilmu tentang wudhu? Sama aja kalau kita berbicara duniawi, dipanggillah seorang petani yang nggak mengerti tata bangunan, suruh bangun rumah. Insya Allah rumahnya peat-peat gitu. Jadi juga mungkin rumah, tapi peat-peat Tapi kalau arsitektur rumahnya yang dipanggil suruh bangun memang tukang bangunan, maka bangunan itu akan bagus. Benar juga lah kata Rasul idausi dalam amru ila ghairi ahliha fantidiri saat. Kalau satu urusan itu tidak diserahkan pada yang bukan ahlinya, ya tunggu aja masa kehancurannya apalagi tentang agama tentang tauhid jika tidak dengan ahlinya tidak dipelajari dengan benar kita tinggal tunggu ya kehancurannya maka oleh karena itu saat ini jika dakwah-dakwah yang dilaksanakan oleh sebagian jamaah-jamaah sebagian jamaah semua menyuruh kepada dakwah ya Selama dia berpegang kepada Islam, semua menyeru kepada kepada dakwah. Apakah dakwahnya itu anggapan mereka kepada Allah dan kepada Rasul? Begitulah yang mereka anggapkan. Tapi dipahami tidak dengan landasan ilmu. Maka dakwah yang seperti ini tinggal menunggu waktunya saja. Demikian juga dengan kita. Kalau kita juga akhirnya terjerumus kepada pemahaman masing-masing, terjerembab dalam sekte-sekte pemahaman, ujungnya juga akan binasa. Allah tidak akan tolong hamba-hambanya yang tidak menolong agamanya dengan benar. Ini yang untuk kita pahami bersama. Maka wajib atas setiap muslim dan muslimah berilmu tentang makna la ilaha illallah. Berilmu tentang rukunnya dan selanjutnya berilmu tentang syarat-syaratnya minimal secara global tadi. Ini syarat yang pertama, mesti berilmu. Kita masuk pada syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah al-yakin. Al-yakin dalam bahasa kita ya yakin. Dan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, apa yakin? Paling-paling yang semisal dengannya percaya. Percaya dengan sebenar-benar percaya. Itulah yakin. Jadi kalau mau kita katakan itu berarti puncak dari percaya itu adalah yakin. Jadi kalau sudah al-yakin, maka tidak ada lagi ragu. Karena lawan dari yakin itu adalah ragu. Maka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya wajib atasnya mustaiqinan qalbuhu. Wajib atasnya itu hatinya meyakininya dengan benar. Tidak boleh ragu. Kenapa? Karena keraguan itu tidak memanfaatkan, tidak mendatangkan manfaat terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka di antara ciri orang-orang yang beriman sebagaimana firman Allah taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul kemudian tidak ragu. Kalau dia ragu, apa namanya? Kalau ragu namanya munafik. Dia ucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya ghairu mustaiqin. Hatinya tidak yakin. Dia sholat, dia puasa, dia tampakkan kebaikan dalam Islam, tapi sebenarnya hatinya mengkufuri kalimat la ilaha illallah tersebut maka orang munafik adalah seburuk buruk manusia dan tempat kembalinya juga seburuk-buruk tempat. Jadi tidak boleh ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Mesti benar-benar percaya. Itulah yakin. Dan lawan dari yakin adalah adalah keraguan. Oleh karena itu siapa yang ragu karena munafiqan, maka dia munafik. Sebagaimana dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Idhab bina alaiha taini faman laqita wara'a hadhihi al-ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaikinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Ini hadis potongan dari hadis yang panjang dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dalam kitab Al-Imam. Apa artinya? Kepada Abu Hurairah Rasul bersabda, "Idhab, pergilah engkau dengan dua sandalku ini." Siapa saja yang kau temui di balik tembok ini dan dia bersaksi Allah ilaha illallah dan mustaiqinan biha qalbuhu hatinya itu yakin, fabashirhu bil jannah. Kabarkan berita gembira baginya dengan surga. Enak ya kan masuk surga? Yakin dengan la ilaha illallah masuk surga. Tadi syaratnya itu, syaratnya mesti yakin. Dan yakin itu nanti akan terlihat dalam amal yauminya dalam pekerjaan hariannya. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah mesti yakin. Kalau hatinya tidak yakin, lam yastahiqil jannah. Kalau hatinya nggak yakin dengan la ilaha illallah, mesti pun dia mengucapkannya berulang-ulang beribu-ribu, tidak punya hak dia untuk masuk surga. Kok begitu berat Sebenarnya bukan begitu berat, memang begitu seharusnya. Hati itu mesti bersih. Keyakinan itu mesti bersih. Dan itu nanti akan sampai kepada makna ikhlas. Jadi yakin itu tidak dibarengi dengan sedikit pun keraguan. Benar, benar yakin. Dengan itulah akan menyebabkan orang yang menyesatkan itu masuk surga. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah al-qabul. Al-qabul maknanya adalah at-taslim dan ar-ridha. Qabul itu artinya kalau bahasa kita artinya menerima. At-taslim itu artinya juga menerima. Menerima dibarengi dengan ar-ridha, dengan ridha. Ridho itu apa? Ridho itu susah kita artikan. Udah ridho, paling kita artikan rela. Padahal kalau orang disebut rela sama ridho, lebih kuat lagi ucapan ridho sama dengan percaya dengan yakin. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia mesti kabul, mesti menerima, mesti ridho, Ridho dengan apa? Ridho dengan apa yang ditunjukkan dari makna la ilaha illallah. Dari rukun la ilaha illallah. Yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Menafikan segala bentuk kesembahan. Dan menetapkan bahwa yang berhak disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mesti nerima nerima apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yaitu hanya beribadah kepada Allah wahdah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih beribadah kepada selain Allah sebenarnya dia nggak nerima kalimat tersebut kalau dia mengatakan dia menerima itu sebatas ucapan lisannya saja. Hatinya belum, amal perbuatannya terbukti dia berbuat syirik. Maka orang yang menerima kalimat la ilaha illallah dia beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Lawan dari al-qabul, lawan dari menerima itu adalah menolak dan penolakan itu nampak ketika dia dituntut untuk hanya beribadah kepada Allah, ternyata dia beribadah kepada Allah tapi menyertakan selainnya dalam ibadah tersebut. Lihat. Ada sebagian orang yang berdoa di sisi-sisi makam yang dikeramatkan. Kalau kita tanya padanya, tanya nih padanya, Apakah engkau meminta kepada penghuni makom ini? Dia akan katakan, musyrik oh, itu. Kiri kalau minta kita ber, minta kepada penghuni makam musyrik, Berarti kita minta kepada selain Allah. Terus kenapa Anda beribadah di sini? Dia katakan haulain syufa'auna indallah liyuqarribuna ilaihi zulfa mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat yang jadi perantara antara kami dengan Allah yang dengannya akan mendekatkan kami kepada Allah semakin dekat. Jadi timbul perasaan itu. Kok kenapa kepada kuburan makom? Ya kepada makom syekh dan secara umum makom orang Islam. Hati manusia itu begitu dekat. Memang demikian kondisinya hati ini sangat tergantung kepada makam. Maka Rasulullah mewanti-wanti umatnya untuk tidak menjadikan makam sebagai tempat ibadah, sebagai masjid, sebagai idan, tempat kumpul-kumpul, tempat makan-makan. Rasul wanti betul, sampai Rasul ancam dengan laknat. Sampai Rasul ancam dengan ulaika syirarul khawf seburuk-buruk makhluk. Jadi amat banyak hadis yang mengancam perbuatan tersebut. Karena hati sangat erat keterkaitannya dengan makhluk Tapi kalau kepada makhluk orang kafir, enggak. Kepada makhluk ya orang-orang musyrik seperti Hindu, Buddha, Jepang, enggak. Malah kuburan itu dijadikan tempat mesum. Jadi kalau ada kuburan Chinese itu kan, rapi itu cantik nah itu dijadikan tempat mesum tempat pacaran nggak orang takut tapi kalau ada makam syekh dekat aja dah takut itu ketergantungan sekali antara hati dengan makam Nah, mereka nggak mengatakan beribadah kepada makhluk tersebut, tapi mereka jadikan wasilah. Padahal ini satu di antara pembatal syahadat ini. Nah, jadi kalau begitu sebenarnya dia nggak nerima kalimat itu. Walaupun secara lisan mungkin dia katakan dia menerima sesuai dengan firman Allah Taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun mereka sombong ya sombong karena mereka tidak mau menerima dan kesombongan ini adalah awal dari kedurhakaan kepada Allah sebagaimana iblis yang bukan berarti dia tidak tahu akan hak Allah Bukan berarti dia tidak tahu bahwa yang berhak diibadahi, yang berhak dipatuhi, yang ditaati, yang dicintai itu hanya Allah. Dia tahu. Tapi ketika diperintah Allah, aba takbara. Dia enggan, dia som, sombong. Nah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memenuhi kalimat itu sebenarnya dia sombong. Dia tidak nerima karena orang tidak nerima kebenaran itu adalah som sombong. Orang yang tak menerima kebenaran itulah sombong. Walaupun perilakunya itu sangat lembut sekali. Jadi kadang-kadang kita terlena dan terpana dengan orang yang memiliki kelemah lembutan. Kelemah lembutan face-nya baby face. Ya kan? Tutur katanya lembut, bahasanya bagus, dan kita pun merasa senang sama dia. Lihat orang salaf, pisnya, pis mengerikan, akhlaknya kasar, omongannya keras. Orang bilang, saya itu manusia-manusia kasar. Ujungnya dakwah kita dijauhi. Dakwah orang lembut tadi karena bahasanya lembut ya menyentuh perasaan disenangi orang banyak nah kita pun berpikir di mana salahnya harusnya kelembah lembutan itu punya kita jangan diambil sama mereka sehingga dakwah kita bisa diterima jadi jangan kalau jumpa orang mukanya serem semua Kadang-kadang heran juga ya. Dan sampai kepada kita selalu kabar Ustaz, orang-orang salaf itu kok kayaknya mahal kali senyum sama mereka. Kita nggak tahu ya. Yang paling banyak masuk surga itu yang paling banyak senyum. Maka jangan merenung aja. Sebagaimana Rasul mengatakan aksaru mayyadkhulul jannata husnul khul wa farqul wajib. Orang yang paling banyak masuk surga itu adalah yang husnul khuluq, yang akhlaknya baik dan yang mukanya itu talqul wajhi, mukanya berseri-seri. Nah, mulai sekarang nih. Tapi jangan sama pohon senyum ya. Jumpa pohon senyum. Ya kan? Jumpa ayam senyum. Nah, itu antum muda lain ini udah pantas nih dibawa ke RS nih. Artinya senyum dengan benar. Nah, selama itu masih muslim dan masih berhak untuk kita dakwahi ya, kita bermuamalah dengan dia dengan baik. Kita senyum dengan dia, kita dakwahkan kebenaran ini dengan dia, semoga dia mau nerima. Tapi kalau orang yang nggak ngerti dakwah, antum dakwah sekali, dua kali, tiga kali nggak nerima, langsung ditahdir, langsung diboykot. Tapi kalau udah dalam urusan tulus, senyum lagi kan lucu jadinya. Terus kaidah itu dipakai di mana sebenarnya? Nah, cobalah ini dipahami baik-baik. Nah, ini sentuhan untuk kita bersama. Jadi mesti al-qabul ya, mesti nerima dengan baik. <clears throat> Ketahuilah bahwa al-qabul itu sumbernya qabul itu bersumber dari sadrun munsyarif qabul itu timbul dari dada yang terang dari dada yang lapang tidak akan timbul qabul kalau dadanya sempit Apa dasarnya? Dasarnya firman Allah Ta'ala ketika Allah mengatakan فَمَنْ يُرْدِلَّهُ بِهِ خَيْرًا يَفْرَحْ لَهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Barang siapa yang dikehendaki Allah pada seseorang itu kebaikan, maka Allah jadikan hatinya ya lapang untuk menerima Islam. Oleh karena itu ciri ini sangat nampak nantinya ketika kita berdakwah. apabila kita mau berdakwah secara perlahan, tahap demi tahap. Dan hati baik-baik, sampaikan dengan hikmah, sampaikan ayat. Jika orang tersebut dalam menerima ayat-ayat, dalam menerima hadis-hadis, dalam menerima nas dalil-dalil dengan benar, lapang penerimaannya, insya Allah itu mudah menerima kebenaran. Tapi jika dia dalam menerima dalil, belok sana, kelit sana, kelit sini, ngomong tentang masa lalunya, ngomong tentang guru-guru dan sebagainya. Nah, ini sama ketika Allah mengatakan, Allah jadikan hatinya itu ya, bayyikon harajan. Allah jadikan hatinya itu bayyik. Bayyik itu apa? Sempit. Sesak dia. Oleh karena itu wajar kalau ahlul ahlul bidah itu Ya ahlu-ahlu syirki itu ketika melihat kebenaran sosak. Ya, sosak hatinya. Sempit dadanya. Gerah dia melihatnya. Ini yang timbul. Kenapa? Karena tidak kabul sebenarnya. Walaupun dia muslim. Ini sumber dari kabul yang pertama. Sumber yang kedua adalah nafsun mutmainnah. Jiwa yang tenang. Orang bisa kabul terhadap syahadat Allah ilaha illallah itu karena jiwanya tenang. Dia mau berpikir secara fitrah dengan benar. Dan ingatlah, fitrah manusia itu adalah menerima tauhid. Itu fitrahnya. Dan itu sudah Allah katakan di dalam Al-Quran. Nggak ada perubahan itu. Maka setiap orang yang mau menerima kebenaran, setiap orang yang mau menerima syahadat la ilaha illallah, itu jiwanya tenang. Jadi jiwa yang kacau, jiwa yang sempit, jiwa yang dilumuri dengan hawa nafsu syaitaniyah, itu amat berat menerima kebenaran tersebut dia akan sulit kabul terhadap syahadat ini. Nah, oleh karena itu kita mulai belajar nih. Ya, belajar agar kita bisa menerima ilmu itu dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang tenang. Serta kabul itu juga bersumber dari imanun ya amikun yaitu dari iman yang dalam Nggak sekedar ucapan-ucapan biasa saja. Nggak sekedar selintas pepesan kosong. Ingatlah sebagian besar kaum muslimin saat ini mengucapkan la ilaha illallah dianggapnya seperti dia mengucapkan olala. Atau olala. Sejajar ucapan itu. Lihat, berapa banyak orang ketika ditemuin atau dia salah ngomong atau ketika dia diledekin langsung la ilaha illallah cepat ucapannya. Tapi dia nggak sadar dengan ucapan itu. Ucapan itu hanya sebatas kebiasaan yang keluar dari mulutnya. Benar kita senang dengan kebiasaan itu. Tapi pahamkah maknanya? Ngertikah rukun dan syarat-syaratnya? Sehingga hak dari kalimat tersebut terpenuhi yang naifnya bahkan kadang bukan muslim pun ikut mengatakan itu walaupun nggak sempurna. Atau mengucapkan itu dengan tidak sempurna. La ilah kok koyong ngono lah kuih. Ini yang paling banyak disebutkan oleh suku saya ini. Gak sempurna kalimat itu. Harusnya disebutnya dengan sempurna. La ilaha illallah. Padahal maksudnya dia mengucap itu itu tapi disingkat dipotongnya dengan kalimat seperti itu. Nah, ini harus dimengerti bahwa ini muncul dari imanun amin, dari iman yang dalam. Dan iman yang dalam itu karena dari pemahaman yang benar. Jadi wajar kalau orang jahil, tidak berilmu, tidak memahami la ilaha illallah, mudah dia mengatakan Allah yang penting kan mengucap la ilaha illallah. Dah, itu nanti iman datang sendiri. Jadi keyakinan itu mereka anggap bisa datang sendiri. Ya nanti kalau Allah mau kasih saya iman kuat kan saya jadi iman kuat. Kalau enggak ya enggak. Ngapain capek-capek? Seandainya keimanan itu bisa tumbuh dengan seperti itu, mudah kalilah kita beriman. Sahabat-sahabat menuntutnya, mengkajinya, belajar kepada Rasulullah dalam jangka waktu selama hidup Rasul bahkan tidak berpisah dengan Rasulullah kecuali di saat hajat-hajat mereka baru menghasilkan orang-orang yang dipuji Allah, yang diridhoi Allah, yang diberi jaminan dengan surganya. Jika mereka dengan Rasulullah begitu, tentunya kita yang sangat jauh dari Rasulullah lebih berhak untuk benar-benar mengkaji. Dan kita tidak akan pernah sampai kepada derajat yang diser, yang diraih oleh para sahabat tersebut. <clears throat> Jadi bahwa kabul bersumber dari dada yang lapang, dari jiwa yang tenang, dari iman yang dalam. Nah, ini ditunjukkan tidak lain karena la ilaha illallah adalah pokok agama, adalah kaidah, adalah asas. Dan lawan dari ini adalah arraf, yaitu penolakan. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy yang berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW dalam dakwahnya, mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Padahal mereka menyembah berhala, menyembah patung, dan itu mereka katakan dapati dari nenek moyang mereka Nah, dengan ketuguhan itu, dengan kebenaran pemahaman, kebenaran dakwah, Allah tolong Rasulullah dan sahabat-sahabat. Maka oleh karena itu, jika kita kembali menarik ke sana, jika dakwah ini ingin ditolong Allah, jika kita juga ingin ditolong Allah, kita harus mencontoh dakwah tersebut. Mencontoh lebih dahulu memahami makna la ilaha illallah dengan benar mengamalkan yang menjadi haknya dengan benar. Ini yang kita dakwahkan. Oleh karena itu benar ya ketika Syekh ya Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali beliau mengatakan dan menyeru kepada seluruh yang berdiri tegak di atas dakwah. Apa seruan beliau? Beliau mengatakan wa fi qaulillah azza wa jalla fa'lam annahu la ilaha illallah ya yahsunu bidda'iyah wal muallim ayyaqifa yaqifa 'inda ma'na al kalimah kalimatul ikhlas kalimatul la ilaha illallah beliau mengatakan di dalam firman Allah taala fa'lam annahu la ilaha illallah hendaklah engkau berilmu yaitu dengan la ilaha illallah maka sangatlah baik bagi dai para dai para muallim mereka berhenti pada makna kalimatul ikhlas, pada makna kalimat la ilaha illallah. Liyata'arraf agar mereka terlebih dahulu bermakrifah, mengenal, mengetahui ala arkaniha awalan terhadap rukunnya terlebih dahulu wa ala surutiha tanian terhadap syarat-syaratnya yang kedua wa ala huquqiha wa ala mukammilatiha bihasbil imkan salisan mengenal syarat-syaratnya, mengenal hak-haknya, mengenal penyempurnanya ya sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan buru-buru melejit mempelajari ilmu siasa, politik, mempelajari fikih, ya, aktaura, fikih demonstrasi. Buru-buru sampai ke sana, ditanya makna la ilaha illallah tidak tahu, Ditanya rukun la ilaha illallah tidak tahu. Ditanya syarat la ilaha illallah tidak tahu. Bahkan sebagian besar mereka ketika ditanyakan itu, apa kata mereka? Apa ada itu? Kenapa? Saya katakan demikian. Tidak lain karena begitulah yang didapati di lapangan para asatid ustaz-ustaz, para muallim, orang-orang yang bergelut dengan dunia ilmu agama itu ketika kita dialog bicara subhanallah bicara tentang krisis akhlak ya bicara tentang krisis politik bicara tentang subhanallah tentang masalah-masalah umum bicara tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya Nah, ketika kita tarik pembicaraan itu, mari kita berbicara tentang dasar agama kita. Tentang la ilaha illallah. Simple aja kita katakan, Pak, Ustaz, Muallim. Jika Anda mau sholat, apa yang mesti Anda lakukan sebelum sholat? Ya katakan, ya kita mesti melengkapi syarat-syaratnya. Nah ketika Anda sholat, apa yang mesti Anda lakukan? Kita harus mengerti rukunnya, Tahu kita rukun salat tersebut. Tahu kita sunnah-sunnahnya. Tahu pula kita pembatal-pembatalnya. Pak, rukun pertama dalam Islam adalah syahadat. Mana Pak yang dikatakan syarat syahadat itu? Mana Pak yang dikatakan rukunnya? Mana pula yang penyempurnanya? Dan mana pula yang membatalkannya? Jawabannya seperti yang saya katakan tadi. Apa ada itu? Kok saya baru dengar sekarang? itu yang timbul. Nah, semoga kita semua ya terlepas dari ucapan seperti ini. Antum juga. Kita juga yang mengaku dan menisbahkan diri kepada salam. Ketika kita belajar, hendaklah kita mulai dari sini. Agar ini duduk dalam keyakinan kita. Mengerti kita dengan benar. Sehingga ketika ini duduk, Apabila datang ayat-ayat, datang hadis-hadis Rasulullah, apakah berupa perintah, apakah berupa larangan, dada kita akan lapang dan mengatakan sami'na wa ata'na. Ini diumumkan. Pengumuman tolong digeser mobil BK 1049. Itu aja, BK 1049. Jadi ketika kita sudah paham, mengerti hak dan tuntutan konsekuensi dari la ilaha illallah, datang perintah, datang larangan, lapang ini diseru untuk taat kepada Allah, diseru untuk taat kepada Rasulnya, lapang dada itu nerima. Nggak ada bantahan, nggak ada penolakan, apalagi kedurhakan Jika itu muncul, itu karena syahwat masing-masing. Dan mungkin saja seorang beriman itu berbuat maksiat. Tapi dia tidak akan berbuat syirik. Ya, dalam hadis Abu Dhar dikatakan mungkin saja kata Rasulullah seorang mukmin itu berzina. Mungkin aja seorang mukmin itu mencuri. Rasul mengatakan yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, dengan yakin, dengan ikhlas, walau dia mencuri, walau dia berzina, kata Rasul, dia akan masuk surga. Abu Dhar heran. Benar ya Rasul? Benar. Tanyanya dua kali, benar ya Rasul orang mencuri dan berzina masuk surga? Benar, kata Rasul. Ditanyanya tiga kali, benar ya Rasul orang yang beriman itu mencuri, berzina benar-benar. Tapi caranya jangan berbuat syirik, kata Rasul. Sudah? Di akhir hadis Rasul mengatakan, walau rogma amfu abizarin walaupun Abu Zar nggak suka. Dan sama kalau disebutkan kepada Anda. masuk surga. Orang bersidang surga pasti ke surga. Enak kali. Ya, asal dia tidak berbuat syirik. Ini syaratnya. Tidak berbuat syirik. Dan itu tidak akan muncul kecuali dengan pemahaman makna la ilaha illallah dengan benar. Mungkinkah seorang pelacur tidak berbuat syirik? Bisa saja. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi. Mungkinkah seorang pencuri tidak berbuat syirik? Mungkin saja. Mungkinkah seorang koruptor tidak berbuat syirik? Mungkin saja. Bahkan seorang pembunuh sekalipun tidak berbuat syirik. Mungkin saja. Tapi, nah, tapi perbuatan maksiat-maksiat yang besar itu amat dekat untuk menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan. Amat dekat karena dia menarik. Keburukan itu menghapuskan kebaikan. Laksana api memakan kayu bakar. Nah, makanya itu berhati-hati, bukan remeh. Sebagian kita ini remeh dan itu muncul. Ah, yang penting kan nggak berbuat syirik. Nggak apa-apa nyolong. Nah, gitu kan. Itu timbul peremehan. Hati-hati. ini akan menimbulkan tasahul nanti bergampang-gampang. Kalau sudah timbul tasahul dalam jangka waktu yang lama, timbul tahlil nanti menganggap itu halal. Kalau sudah timbul tahlil nanti berubah keyakinannya. Ya. Ini tidak lain karena satu sifat apa itu? Sangat menganggap luas ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meremehkan dosa-dosa. Padahal tidak seorang sahabat pun yang berpaham demikian. Ya, benar ampunan Allah sangat luas, tapi bukan diremehkan dengan dosa-dosa. Apalagi sampai menganggap dosa itu halal. Nah, pahamilah ini baik-baik. Kita masuk pada syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu artinya adalah at-ta'ah bil khudu'. Inqiyad itu artinya adalah taat. Ketaatan yang dibarengi dengan khudu', ketundukan. Jadi taat dan tunduk sebagai bukti bahwa dia percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin dengan makna la ilaha illallah, dia mesti taat. Dia mesti tunduk terhadap kalimat tersebut. Oleh karena itu, bahwa makna lingkiat atau abil khudu, al khudu wal, istih, wal istislam, zahiran wa batinan, limakna alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlas. Yang dikatakan ingkar itu baru tunduk, patuh, taat, serta menyerah. Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada Allah, menyerah kepada kalimat la ilaha illallah. Zahiran wa batinan. Zahirnya dan batinnya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia mesti tunduk. Dia mesti patuh, taat dan menyerah kepada kalimat la ilaha illallah dan orang yang melakukan itu berarti dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Dan barang siapa yang telah menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun dan dia berbuat ihsan, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh, Tali yang kokoh itu al-arwah al-wusqa itu adalah la ilaha illallah. Dan makna dari menyerah di sini menyerahkan wajah itu artinya yungkot yaitu taat. Jadi orang yang taat kepada Allah maka dia harus berbuat ihsan. Dengan itu berarti dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Jadi apabila orang mengucap la ilaha illallah tidak taat tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah, nah ini perlu dipertanyakan. Artinya dia tidak punya sifat ingkiat. Tidak ada ciri ketundukan kepada dirinya, kepada Allah, ya, kepada kalimat la ilaha illallah. Kepada tuntutan yang ada di dalamnya. Disuruh dia beribadah kepada Allah dan meninggalkan syirik, malah dia beribadah kepada selain Allah. Itu kan berarti tidak patuh. Ya, kepatuhan itu, ketaatan itu ditunjukkan ya pada pelaksanaan apa yang diperintahkan dan penjauhan dari apa yang dilarang. Sebenarnya inilah kunci dari ibadah itu. Kunci dari ibadah itu adalah menaati perintah dan menjauhi larangan. Sekaligus ini adalah hikmah syariah diniyah diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan hamba-hambanya ini, manusia, jin dan yang lainnya itu untuk taat kepada Allah. Taat dengan sepenuhnya. Oleh karena itu sebagian orang bisa berbuat syirik dalam ketaatan. Asyirku fit ta'ah. Syirik dalam taat. Apa contohnya? Syirik dalam taat itu apa contohnya? contohnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika Allah firmankan. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahu alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim Liujadilukum fih wa in ata'tumuhu innakum la musyrikun apa artinya? Dan janganlah engkau memakan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Karena itu adalah kepasikan. Dan sesungguhnya syaitan mewahyukan kepada wali-walinya untuk mendebat kalian. Dan jika kalian menaatinya dengan menikmati makanan yang disembelih tidak menyebut nama Allah tadi, innakum la musyrikun. Sesungguhnya kalian benar-benar telah berbuat syirik. Ustaz, di tempat saya kemarin ada orang melabuh pabrik yang motong kambingnya Pak Ustaz yang ngerjainnya juga wah muslimah muslimah ibu hajah hajah terus Kenapa menyembelih kambing tersebut? Untuk menjamu pabrik. Kok jamu kok pabriknya dijamu? Ah begitulah keyakinan yang punya pabrik. Setiap tahun pabrik ini dijamu, dipotongkan kambing. Terus kami warga sekitar diundang. Ngapain? Makan pak. Apa Ustaz hukumnya? Semua sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah, maka menyembelihnya itu syirik. Dan sembelihan hewan sembelihan itu bangkai. Oleh karena itu, jika kita memakan sembelihan itu, padahal kita tahu bahwa itu disembelih bukan karena Allah, walaupun ketika menyembelihnya itu dia mengucap bismillah. Tapi jelas bahwa niat penyembelihan itu ditujukan kepada jin-jin. Nah, mereka nggak mau bilang jin, bukan jin pak, tapi apa? Ya penunggu orang halus, nah, orang-orang nah, halus, orang bunian, ya siluman. Mending nggak mereka bilang Dracula, gitu kan? Itu mending nggak mereka bilang. Kalau mereka bilang orang ha, orang halus. Biar apa? Biar mereka nggak ganggu biar terjauh dari bala. Dan ini sangat banyak dilakukan. Saya katakan ini belum sampai satu bulan yang lalu yang ikut makan itu datang kepada saya menanyakan hukum ini, tapi sesudah dimakannya. Nah, itu dianya. Dia bilang Ustaz, yang mau tahu Ustaz Ustaz lu Doa lagi kami semuanya sama-sama. Wow. Itu kenapa dipotong? Ya begitulah tujuannya. Itu pak syirik pak. Memakannya itu syirik. Ya. Jadi dia memakan itu karena menaati orang yang menyembelih. Kalau nanti debat ya disampaikan dalil padanya, syaitan nggak mau kalah. Dia bilang kepada wali-walinya yang nyembelih-nyembelih itu, yang melaksanakan acara itu, debat mereka. Bilang, ini sembelihan ini untuk Allah. Ya. Baca bismillah kami nyembelihnya. Padahal yang mengadakan orang musyrik. Chinese, Buddha. Ya, Hindu. Tapi begitu kejadian kenyataannya. Ini syirik dalam taat. Jadi menaati itu saja ya, makannya itu dikatakan menaati kesyirikan itu. Maka terjadilah kesyirikan. Nah, sama dengan syirik-syirik yang lain syirik dalam ibadah, syirik taat kepada rahib-rahib, pendeta-pendeta, ya kepada ulama-ulama dengan taklidul a'ma. Nah, ini bisa terjerumus ke situ. Jadi harus taat. Dan ketaatan ini adalah hikmah dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, lawan dari taat apa? Lawan dari taat adalah durhaka. Tidak tak, tidak tak. Yang kelima adalah astidku Wat tasdik astidku wat tasdik maknanya hendaklah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah musaddiqan biha kalbuhu Hendaklah hatinya itu membenarkan dan apabila dia mengucapkan dengan lisannya, hatinya membenarkan. Kalau hatinya tidak membenarkan, dia juga munafik. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah lisannya, tapi hatinya menolak itu munafik. Kalau ini lebih keras. Yang pertama tadi adalah ra, ragu. Orang ragu juga munafik Oleh karena itu yang mengucapkan la ilaha illallah mesti membenarkan kalimat la ilaha illallah. Apa dalilnya? Dalilnya orang yang membenarkan itu adalah dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dalam seluruh amal perbuatannya. Jadi amal perbuatan ini menjadi bukti menjadi dalil dari orang yang membenarkan la ilaha illallah. Maka kesyirikan itu bukan cuma bisa terjadi dalam ibadah, tapi bisa terjadi dalam pekerjaan harian kita yang kita pun nggak menyangka kalau itu sebuah kesyirikan. Saya kasih contoh. Uh, dalam kitab Fathul Majid itu ada bab at-tatayur. Apa itu at-tatayur? Sial. Merasa sial. Kita anggap sial ini hal wajar atau bagaimana? Nah lihat, ada seseorang yang sudah berniat mau pergi besok hari Selasa, lusa ya, hari Selasa. Dia nggak ingat kalau lusa itu hari selesai. Dia niat nih mau pergi, nih antum mau pergi dagang nih. Yang mau usaha, yang mau dagang, yang mau safar, yang mau ziarah atau lain-lain. Ketika tiba hari H itu, hari Selasa, dan ketika antum mau berangkat, ketika orang yang mau berangkat ini teringat, nyari Selasa ini. Nanti naas nanti di perjalanan, nyari panas ini. Dia pun membatalkan niat kepergiannya itu dia sudah terjerumus pada syirik. Padahal itu hanya dalam safar. Nah, kalau terjadi seperti ini, dia mesti bayar kapal. Apa kafarahnya? Kafarahnya membaca doa. Doa kafarah dari tiarah itu. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tiara illa tiaruka wala ilaha ghairuka. Jangan main-main. Ya, silakan antum baca dan rujuk kepada kitab Fathul Majid itu. Di situ ada dua hadis doa. Itu salah satu doanya dalam hadis itu. Itu doa sebagai kafar orang yang menggagalkan niat safar, niat untuk melakukan sesuatu karena ada perataan siap. itu dalam hal itu bisa terjadi kesyirikan. Nah, ini satu contoh ya yang kita dapati. Kenapa? Nah, ini bukti dari apakah ia membenarkan? Iya, dia membenarkan secara lisannya, dia membenarkan secara batinnya, tapi ternyata secara perbuatan tidak. Jadi tidak bisa. Harus ya kalbinya, lisannya, sekaligus amal jawarinya. Dua-dua Tiga ini berpaut semuanya. Tidak lurus hati itu kalau lisannya nggak lurus. Lisan dan hati tidak lurus kalau amal perbuatan tidak lurus. Dan begitu seterusnya. <clears throat> Syarat yang keenam keenam adalah al-ikhlas. Ikhlas adalah lawan dari syirik. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas berarti dia akan menafikan segala bentuk syirik. Maka semua amal yang dilakukan dengan kesyirikan amal itu batil amal itu tertolak. Bahkan pelakunya berdosa. Tidak diterima amalnya seluruhnya. Bahkan diancam dengan neraka selama-lamanya. Kalau akhir ajalnya dia tidak sempat bertaubat dari kesyirikannya. Apa makna ikhlas? Kita artikan apa kira-kira arti ikhlasnya? Sebagian orang bilang ikhlas itu rela. Ikhlas itu ridho. Ikhlas itu beramal tanpa pamrih. Rata-rata mengartikan demikian. Kita mau tanya dulu. Siapa yang mau beramal tapi nggak dikasih pamrih? Kalau memang itu pengertian ikhlas, ya nggak ada Bahkan kita beribadah itu karena mengharap pamrih. Tapi bukan dari makhluk-makhluk. Pamrih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. In ajriya illa ala Allah. Sesungguhnya ajar pamrihnya itu kalau kita mengartikan itu uh, bahasa Jawanya ya pamrih ya. Ya. Pamrih itu berarti balasannya, upahnya, ajrunnya, pahalanya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap ibadah berpusar dalam doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan di dunia. Minta kebaikan di akhirat. Gak ada lain kalau kebaikan di dunia pasti kita minta maslahat yang baik untuk kita. Dan itu hanya bisa didapat dengan ilmu minta kebaikan akhirat udah jelas. Pasti kita minta surga. Kalau bisa surga tertinggi. jelas. Ya kan? Kalau kita suruh milih, mau milih masuk surga yang mana? Jelas kita kita bilang kalau bisa masuk masuk surga yang paling tinggi. Lah bukankah itu pamrik namanya? Bukankah itu namanya meminta balasan? Dan akhirnya wakina azab benar, minta dijauhkan dari azab neraka. Nah, ini kalau diartikan secara bahwa amal tanpa pamrih. Nah, oleh karena itu makna ikhlas bukan itu maksudnya. Bukan soal dia rela, ridho, amal tanpa pamrih atau makna yang lain. Arti ikhlas dalam pengertian ini adalah tasfiyatul amali min jami'i syawaib syirki. Yang dikatakan ikhlas itu adalah membersihkan amal, memurnikan amal dari seluruh noda-noda syirik. Oleh karena itu seorang musyrik dia katakan ikhlas kalau masih berbuat syirik itu nggak ikhlas. Terlalu banyak orang yang mengatakan ikhlas sehingga ikhlas itu murah. Murah sekali. Oh, ada sumbangan, ikhlas. Bantu masjid ikhlas, menolong saudaranya ikhlas. Tapi di balik itu dia berbuat syirik. Itu nggak ada manfaatnya itu, ikhlasnya itu. Kenapa? Karena keikhlasannya dibarengi syirik. Maka setiap amal yang dibarengi syirik namanya syirik, bukan ikhlas. Karena ikhlas adalah lawan dari syirik. Nah, saat ini Berapa banyak orang yang sedang panjang tangannya? Paham panjang tangannya? Dua, paling-paling pengertian. Satu maling, yang satu derma, dermawan. Nah, jadi saat ini orang sedang menebar senyum kemana-mana. Infak sana, infak sana, derma sana, derma sana. Tapi mereka bilang, saya mau derma, tapi hanya disorot ya tempelkan ya nama saya ya gambar saya nah, supaya dibilang orang saya dermawan ikhlas enggak walau dia mengucap itu berulang-ulang ikhlas itu tidak ikhlas dia telah ria jangankan itu sampai ada orang yang sholat di awal sholatnya benar-benar ikhlas. Di atas sunnah. Ketika itu masuk beberapa orang yang terlambat. Sholat pertama dilakukannya dengan ikhlas. Dengan biasa saja. Tapi ketika orang datang, fayuzayyinu tahu Dia hiasi sholatnya. Dia lama-lamakan sikit, dia baguskan bacaannya, rukuknya tadi yang buru-buru jadi enggak, semua dilakukannya dengan baik. Aturnya kan baik ya, biar ditengok orang baik ah mata awak sembarangan. Tadi kan nggak ada orang sembarangan, nggak ada yang tahu. Nggak tahu dia kalau Allah mengawasi dia. Nah, yang seperti itu kata Rasul itu ria. Orang yang beribadah sholat tadi dengan ria, sholatnya tidak sah mardudah tertolak bahkan dia berdosa maka berat kali kalau begitu ikhlas ini ya karena memang itu tujuannya tujuan agama ini adalah bersih total hanya untuk Allah Subhanahu wa taala lillahi dinul khalif benar-benar milik Allah itu agama yang bersih itu Enggak ada penyekutuan, penghambaan, penujuan kepada selain Allah. Tidak ada. Benar-benar bahwa ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu amal yang dibarengi dengan niat sampingan paham maksud saya dengan niat sampingan apakah karena ingin dipuji apakah karena ingin di dikatakan dermawan ataukah karena ingin sebagainya selain daripada beribadah dan tujuannya kepada Allah, ya dia akan terjerumus pada syirik. Nah ini syirik asgar. Apalagi kalau dia benar-benar menyertakan yang lain dalam ibadah seperti contoh yang tadi. Maka amal itu betul-betul amalun syirkiyun. Kalau mau kita pahami, sebenarnya fitrah kita ini tauhid. Fitrah kita ini bersih. Sebagaimana sudah kita katakan di awal tadi, bersih. Dan syirik itu adalah amrun kharijun. Urusan yang datang dari luar. Allah ciptakan kita itu di atas tauhid yang benar, di atas bersih, di atas fitrahnya. Terus kenapa orang bisa menyimpang? Penyimpangan itu terjadi dikarenakan dua hal. Yang pertama sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yuladu ala Fa'abawahu yuhawidani ayunaksirani au yumajjisani. Semua yang lahir itu lahir dalam fitrah dan fitrahnya itu adalah tauhid. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Yahudi, ya atau menjadikan dia Majusi. Ini faktor paling besar. Apa? Faktor orang tua. Jadi kalau mama bapaknya pelaku kesyirikan amat berat untuk anaknya itu lepas dari kesyirikan ya Syekh Saleh Fauzan Al Fauzan dalam kitab tauhidnya di antara penyebab dari menyimpangnya akidah dari akidah yang sahih itu adalah ya rusaknya rumah tangga dan itu saat ini yang paling banyak. mbak pepatah mengatakan buah mangga tidak akan jatuh jauh dari pokoknya. Jadi kalau di rumah itu selalu terjadi kesyirikan, kemungkinan besar anak itu akan tumbuh dalam kesyirikan dan dia tidak akan menganggap bahwa itu syirik. Sama dengan sebagian kaum muslimin ketika ini kalau kita tanyakan itu syirik, dia tidak akan katakan itu syirik. Dia akan katakan ini kebiasaan, bukan syirik. Atau dia akan katakan ini adat istiadat, budaya, atau dengan bahasa yang lain. Dan pada akhirnya itu dilestarikan. Melestarikan budaya untuk membangun bangsa. Maka banyaklah seruan-seruan. Para pemuda, para pemudi, mesti melestarikan budaya walaupun meruntuhkan akidah. Itu pertanyaan berikutnya. Apakah budaya itu mesti dipertahankan? Ya, dan kita korbankan akidah? Nah, itu jawabannya sudah jelas, tidak. Ya, tidak akan demikian. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi ikhlas benar-benar di sini. Benar-benar ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa ikhlas itu berarti membersihkan amal dari seluruh syirik. Maka lawan ikhlas adalah syirik. Kita masuk yang terakhir. Yang terakhir adalah al-mahabbah. Al-mahabbah itu artinya cinta. Ngomong-ngomong, saat ini bangsa Indonesia sedang demam cinta. Gak di TV, gak di koran, gak di majalah, semua membahas cinta. Ada cinta monyet, ada cinta tiruan, Nah, yang kita bahas cinta yang hakiki itu gimana? Cinta dalam pengertian ini adalah cinta terhadap kalimat la ilaha illallah dan apa-apa yang ditunjukkan dari makna kalimat tersebut. Cinta berarti cinta kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan cinta pula kepada siapa yang diturunkan Allah. Artinya cinta kepada Allah yang menurunkan dan cinta kepada Rasulullah yang diturunkan padanya Alkitab. Cinta kepada la ilaha illallah berarti cinta kepada maknanya. Cinta juga kepada orang yang menyerukan la ilaha illallah tersebut. Dan cinta juga kepada orang yang mengamalkan la ilaha illallah. Oleh karena itu sangat wajar jika orang yang tegak di atas la ilaha illallah saling mencintai. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ber saudara. Maka jika terjadi perselisihan, maka damaikanlah. Nah, sekarang ini kita bisa nggak saling damai ini? Coba nih tanya masing-masing nih. Jangan hanya karena urusan-urusan pribadi, ujungnya masalah agama itu ditinggalkan. Padahal sama-sama beriman. Ya, Sampai dua orang mukmin yang saling berbunuhan saja itu disuruh da, damai. Karena itu akan mendatangkan rahmat Allah jika kita tahu. Nah, cinta di sini cinta kepada la ilaha illallah, kepada maknanya, kepada orang yang mendakwahkannya dan kepada ahlu tauhid yang mengamalkannya. Maka semua ini saling mencintai. Oleh karena itu kalau kita saling mencintai, ya kita saling menasehati dalam hak, dalam sabar, dalam kebenaran. Sehingga kalau kita membiarkan saudara kita seiman terjerumus dalam kebatilan, apalagi kesyirikan, kemudian kita biarkan saja, sebenarnya mana bukti cinta itu? Amat banyak hadis-hadis tentang cinta yang disebutkan Rasul. Yang pada akhirnya cinta itu adalah ayyuhibba akhahu kama yuhibba li nafsihi. Kama yuhibbu li nafsihi. Hendaklah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dalam satu hadis yang lain umat muslim dikatakan ya dari tanda-tanda iman itu ya dari tanda-tanda manisnya iman itu adalah cinta. Kenapa demikian? Karena Rasul katakan, yang pertama orang yang merasakan manisnya iman itu kata Rasulullah, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, apabila Allah dan Rasulnya telah ia cintai melebihi selainnya, dia berarti merasakan manisnya iman. Artinya hak Allah, hak Rasul dipenuhi, baru dia rasakan manisnya iman. Bukan sekedar ucapan, apalagi dengan nyanyian. Cinta Rasul cinta, apa buktinya? Saya menyanyikan cinta Rasul. Nah. Ya. Kemudian apa? Ayuhibbal mar'u lillah. Hendaklah dia mencintai seorang itu karena Allah. Bukan karena yang lain dan dibareng dengan kebalikannya. Ya, tidak disebutkan dalam hadis itu, tapi kita ambil ya dalil dari itu. Berarti juga membenci karena Allah. Di sinilah letak sebenarnya al-wala wal wal barra. Untuk membahas ini antum silahkan kaji al-wala wal barra. Ya, sebagai uraian singkat bisa kita kaji dalam kitab Syaitan dan dalam jilid satu untuk dasar pemahaman al-wala wal barra. Ya. Kemudian yang dikatakan manisnya iman yang ketiga apa? Wa ayyakroha. Hendaklah dia benci. Ayyauda ilal kufri. Ba'da ang angkodahullahu minhu. Hendaklah dia benci kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran. Kalau tiga tanda ini dalam diri seorang, nah dia katakan manisnya iman. Dan ujungnya adalah cinta. Tapi cinta sebenarnya kepada Allah bukan kepada yang lain. Oleh karena itu orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin membagi cintanya kepada yang lain. Maka Allah pun mengatakan ada sebagian orang yang cinta kepada Allah, tapi juga cinta kepada selain Allah sehingga dia menjadikan rob-rob selain Allah sebagai tandingan bagi Allah dan sekaligus sebagai sesembahannya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi arbaban yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban billah dan ada sebagian orang yang kata Allah yang mereka itu mencintai rab-rab mereka, sesembahan-sesembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi dibagi cintanya, cinta kepada sesembahan, cinta juga kepada Allah dan itulah umumnya kaum musyrikin. Orang musyrik kalau dikatakan apakah engkau benci kepada Allah? umur dia, eh, jangan main-main ya. Saya cinta kepada Allah. Dia akan katakan itu dengan tegas. Tapi kenapa engkau menyembah selain Allah? Nah, itu urusannya lain lagi. Dan orang-orang yang beriman itu yang kata Allah yang cintanya bersangatan kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban Dan orang-orang yang beriman lah yang cintanya itu bersangatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lawan dari cinta adalah benci. Tidak akan mungkin cinta itu bercampur dengan kebencian. Cinta kepada Allah tapi juga benci kepada Allah, tidak mungkin kan? Tidak akan didapati dan itu sudah Allah katakan dengan tegas. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man wa rasul. Tidak akan kau dapati orang-orang yang beriman itu saling mencintai pada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Nggak mungkin orang beriman kepada Allah, orang beriman kepada hari akhir, kemudian saling berkasih sayang dia dengan orang yang menentang Allah.